nggak ya, nggak ada ampunan bagi dosa syirik. Nah, antum ada. Kalau antum sudah tahu apa itu tauhid dan bagaimana itu asyik, nggak ada seorang muslim yang meremehkan perkara ini. Kemudian dia menyibukkan diri untuk turun ke jalan, menyibukkan diri untuk ikut ya pesta demokrasi. Buruk, ikhwan. Hal-hal yang yang mana yang seperti inilah jauh lebih penting dan tidak bisa dibandingkan dengan ya sampah-sampah yang model seperti ini. Tidak bisa dibandingkan ya, semua. Ini berkaitan dengan surga dan nerakanya ya, saudara-saudara kita. Ya. Nah, buruk. Apa yang Syekh? Jadi inilah dakwah syariah menyuruh pada tauhidillah, mengingkari peribadatan kubur. Ya bil amwat dan bergantung pada orang-orang mati. Alangkah banyaknya kaum muslimin yang kalau mereka timba musibah, anaknya sakit, larinya kemana? Ke kuburan-kuburan keramat, menyembelih, bernazar di sana. Ya, bahkan ya, salah seorang ikhwan cerita kepada anak, ya, ayahnya ya itu kuncen kuburan yang setiap malamnya ya di malam-malam tertentunya itu kaum muslimin tawaf di kuburan itu. Tawaf ya ikhwan. Ya tawaf di Ka'bah dong. Kalau nggak sanggup pergi haji ya jangan tawaf dulu. Tapi ini keyakinan. Ya, dan ialah syirkun akbar. Kesyirikan yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari diri. Keluar. Ya, keluar dari diri. Indonesia. Apabila dia mati bodoh dosa tersebut, kekal di neraka jahanam. Na'udzubillah. Wal istighatsat bi ahli kubur. Istighatsah dengan penghuni-penghuni kuburan. Ini agamanya siapa? Islam tak pernah mengajarkan seperti ini. Tur wisata. Ya. Nah, ya? ke kuburan Sunan ya, Giri. Ya. Ke kuburan Wali Songo. Ya. Tur bid'ah ini. Ya, tur yang syirik. Yang ta'awun di sana adalah ta'awun ala ismi wal udwan. Ta'awun ala ismi wal udwan. Subhanallah ternyata kaum muslim tidak paham tentang apa agamanya. Perlu mereka pelajari adalah usul cara sebelum bicara masalah politik itu belakangan dan insya Allah Allah akan karuniakan kita. Ya, kekuasaan itu kalau kita mana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya ya buduna la yushrikuna bi Allah akan jadikan kalian berkuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berkuasa itu kan Allah kan, ya dan Allah akan menggantikan rasa takut kalian dengan keamanan nah tapi syaratnya apa ya guduna la yushrikuna bi beribadah dulu kepadaku dan tidak membutuhkanku dengan suatu apapun Kal Hasan awal Husain. Seperti Hasan dan Husain. Ini banyak di tanah-tanah Arab. Ya. Yang anda saksikan itu di Mesir. Tepat di depan Jami al-Azhar. Masjid Al-Azhar. Itu ada kuburan dan dibangun di atasnya masjid yang dinamakan dengan Masjid Husain. Zain masjidnya. Gemerlap. Salah satunya objek wisata di sana. Nah, ini nggak bohong ini. Salah satu objek wisata di sana. Ya, saking nih. Tapi kaum muslimin, ya, alhamdulillah, ya. Dahulu anak belum pernah dakwah ya, tapi yang kayak begitu anak ngeri melihatnya. Sujud ya ke kuburan Ya Husain ya, yang terdapat dalam masjid itu. Sebagian lagi ya bahwa bahwa saya saksikan dengan mata kepala anda sendiri. Yang langsung turun dari kendaraannya angkat tangan mengucapkan salam. Orang ramati ya. Ini lewat angkat tangannya. Banyak cuma di kuburan saya, kuburannya Sayyidat Zainab di sana. Ya. Nah, banyak ini kuburan-kuburan. Khususnya di Mesir, ya. ada kuburan ulama, ada juga kuburannya ahli bidah. Ya. Yang semuanya diagungkan oleh orang-orang awam. Ditibadati. Ya. Nah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Awil badawi. Atau ma ini Badawi juga salah satu kuburan yang ada di tanah Arab. Auman asbah dalik atau lain sebagainya banyak di tanah kita negeri kita Ya, jibu an yakuna indahum inayatun bi hadzal asli al asli. wajib bagi mereka untuk memperhatikan perkara yang paling pokok ini ya bima'na la ilaha illallah allati hiya asli. itu kajian terhadap makna la ilaha illallah yang merupakan pokoknya agama. Apa? Pengertian la ilaha illallah. Nah, kalau seorang sudah salah dalam memahami la ilaha illallah, maka ikan salah semuanya. Salah semuanya. Hah? La ilaha illallah jadi salah. Ini. Tidak ada yang layak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, apabila diibadati maka peribadatannya batal. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكريم demikian karena Allah lah yang hak diibadati satu-satunya yang layak diibadati dan selainnya ya, dari peribadatan selain Allah itu batal peribadatannya dan bahwa Allah yang maha tinggi dan maha besar ya ini penting kita perhatikan masalah tauhid. Berkathirun. Baik. Wa awwalu ma du'a da'a ilaihi an-nabiy fi Makkah da'a ila tauhidillah ila ma'na la ilaha illallah. Dan dakwah yang pertama kali Rasulullah serukan di Mekah itu dakwah kepada la ilaha illallah. Ya, dakwah kepada Allah. 13 tahun namanya. Nah, ya. Padahal Rasulullah adalah orang yang fasih isinya. Ya. Allah berikan dia mukjizat jawab yang kalim. Ya Rahti itu jawab yang kalim. Apa itu jawab yang kalim? Kalimat yang singkat tapi mengandung makna yang luas. Ini mendukung dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu, mukjizat, mukjizat yang lainnya. Ya. Para sahabat yang setia di sekelilingnya. Tapi berdakwah pada tahun 13 tahun. Saya ini ngomongnya gagal. Ya, ini mulai ngomongnya gagal. Ya. Dia bilang tak perlu dakwah kepada tauhid, dakwah dalam tauhid cukup dalam satu kali muhadarah selesai kita. Setelah itu kita perhatikan masalah ini. Ya, ekonomi umat. Mari kita perhatikan masalah ini. Ya. Politik Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti itu keistimewaan 13 tahun. Anta ahsan min Rasulullah. Apakah ente lebih baik, lebih hebat ngomongnya, lebih fasih lisannya daripada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan kita katakan mana? Dakwah kita kepada tauhid ini sepanjang masa. Seumur hidup kita dakwah kepada tauhid. Nah, Karena inilah dakwahnya para rasul. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Tidaklah kami utus sebelum kau Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa? La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak ibadah kecuali aku. Fa'buduni. Maka beribadahlah kalian seluruhnya kepada. Fakathiru min ahli ilm ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر banyak dari ahli ilm yang mengkritik ikhwan muslimin dari sisi ini. Ya. Ini bukan sisi yang paling yang remeh. Ya, kesalahan sangat fatal. Jadi yang memiliki perhatian terhadap at-tauhid. Ay'alamun nasyafid ad-da'wah ila tauhid. Itu perkara ya, menyepelekan masalah tauhid. Wal ikhlas lahu. Ya, dan menyepelekan masalah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ma'adadahu al juhhah Dan tidak mengingkari apa yang diada-adakan oleh orang-orang jahil. Ya, dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Minat ta'alluq bil amwat seperti ya, bergantung kepada orang mati. Wal istighatsah bihim. Istighatsah dengan mereka, mohon pertolongan dengan mereka wan nasri dan bernazar untuk mereka wadzabhi lahum menyembelih untuk mereka alladhi huwa syirkul akbar yang mana ini semuanya adalah kesyirikan yang paling besar wa kana yantaqiduna alaihim 'adamun 'inayati sunnah dan perkara yang lain, ulama mengkritik mereka dikarenakan mereka tidak memiliki perhatian terhadap sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'attarhum Alangkah banyaknya mereka yang musbilun, ya ikhwan. Ya, Halikul lihyah. Orang-orang yang musbil. Ya, membabat lihyahnya. Ya. Nah, fikihnya mereka itu fikih nenek moyang aja. Yang penting kalian dalam masalah manhaj sama dengan kami sudah. Ada haulah. Seperti ini mereka. Ya. Nah, تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة بأحكامهم الشرعية mereka tidak memiliki perhatian terhadap sunnah dan terhadap hadis menyerap ajaran salaful ummah dalam hukum-hukum syar'i dalam hukum-hukum syar'i hukum bagi mereka itu adalah apa? Ya. menjatuhkan pemerintah dan menggantikannya dengan hukum Islam potong tangan ya, kalau berhina dirajam ha. Contohnya masalah nisya itu bukan hukum Allah. Nah, bukan ini bukan hukum Allah. Ini masalah furuk bagi mereka. bor, Ya. Masalah isbal yang Allah Subhanahu wa taala katakan lewat nabinya, "Ma asfalul ka'bain fa Yang di bawah mata kaki dari pakaian tempatnya di neraka. Ya. Dalam hadis yang lain, "Man jarra thawbahu khuyala la yanzurillahu ilaih." Karena siapa yang ya menyesherkan pakaiannya dan dia sombong, Allah tidak akan lihat dia di hari kiamat. Untuk ini ancaman nggak pernah Allah sampaikan terhadap zina, penjina lah, terhadap syaribul khamr lah. Ya. Karena bunyinya awal lebih dahsyat ada cuman gara-gara apa? Ya, memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Tapi ancamannya Allah nggak mau lihat ya. Allah nggak mau lihat dia. Ya. Ini aman, lebih besar ancaman. Masalahnya adalah surga dan neraka. Masalah azab. Eh ini fulan miskin bilang itu masalah buruk. Gak usah dibesar-besarkan. Ya. Di mana akalnya dia? Ya. Ini orang bilang ini masalah buruk. Padahal Allah bilang gara-gara isbal orang bisa masuk ke dalam neraka. Masya Allah ya Ini ikhwan. jahat. Jadi yang penting ya madad dan wajib apa bagi orang jahil an yaskun diam. Ya. Wala yatakallam. Tidak usah banyak bicara. Diam. Ya, ambil agama dari ulama. Ya. Amalkan khairan lah. Ini yang baik bagi. Ya. Ah, ya, ikhwan. وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير min ikhwan yantaqidunahum fiha. Dan di sana banyak perkara-perkara yang lain yang pernah aku dengar ya dari mereka yang dikritik. Wa nas'alullah an yuwaffiqahum. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka untuk rujuk kepada al-haq. Amin. Nah, Allah ikhwan, ya, perbedaan mereka terhadap sunnah itu benar-benar yang menyempitkan hati kita. perbedaan satu orang saja jahil ya nah terhadap sunnah Rasulullah itu hati kita sempit apalagi ini seorang da'i yang menyuruh pada Islam Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. dan berdoa dan kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallah ikhwan, kalamu ahli ilmu wahid. Ya, fatwa ahli ilmu itu satu, sama walaupun mereka di beberapa tempat. Ini menandakan bahwa mereka mengambil sumber yang sama. Ya, antum silakan, insya Allah. Ya, cukup